Maka dalam bab ini beliau hendak menjelaskan kepada kita bahwa hendaklah seorang muslim untuk senantiasa mengagungkan nama Allah dan di antara sikap pengagungan nama Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan tidak memberikan nama-nama kepada makhluk yang di dalamnya terkandung munazaah. Dalamnya terkandung persaingan terhadap nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala ada nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala memiliki nama tersebut yang tidak diperbolehkan bagi seorang pun dari kalangan makhluknya untuk memberi nama dengan nama tersebut disebabkan karena nama itu adalah nama yang khusus bagi Allah Azza wa Jal seperti Allah Ar-Rahman namun di sana ada pula nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala memiliki nama tersebut namun dari kalangan makhluknya boleh dari mereka untuk dinamakan dengannya seperti Al-Aziz Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim seorang yang disebut dengan Imra'atul Aziz istrinya Al-Aziz nah demikian pula yang lainnya namun apabila pada nama tersebut mengandung sifat yang mana dengan sifat tersebut dia diberi nama dengannya ataukah diberi gelar dengannya yang juga mengandung ya seakan-akan menyaingi sifat Allah Subhanahu wa taala dan namanya maka yang demikian ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang seorang untuk bernama dengan nama tersebut dan Rasulullah alaihi salatu wasallam menggantinya dengan nama yang lain atau dengan gelar yang lain atau dengan kunyah yang lainnya. Maka di sini beliau menyebutkan riwayat yang berkenan tentang masalah dianjurkannya untuk mengganti suatu nama apabila nama tersebut mengandung munazah mengandung persaingan terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala an Abi Syuraih kata beliau dari Abu Syuraih diperselisihkan nama Abu Syuraih ini. Ada yang mengatakan Khuwailid bin Amr. Ada pula yang mengatakan Amr bin Khuwailid. Ada yang mengatakan Hani bin Amr. Ada yang mengatakan Khuwailid bin Shuraih. Ada lagi yang mengatakan Hani bin Yazid. Khilaf. Terjadi kalangan para ulama. Namun beliau adalah seorang sahabi yang ma'ruf dan beliau meriwayatkan beberapa hadis yang datang dari Rasulullah صلى الله عليه وسلم Beliau masuk Islam pada Fathu Makkah. Dan beliau yang diketahui dari riwayat-riwayat hadis memiliki 20 hadis. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan satu hadis dari Abu Shuraih annahu kana yukna abal hakam bahwa dahulu beliau berkunyah Abul Hakam yang dimaksud dengan kunyah yaitu nama seseorang yang didahului dengan Abu untuk laki-laki, Ummu untuk perempuan atau ibnu untuk laki-laki ibnu fulan atau bint fulan nah sebagian memperluas termasuk pula diantaranya ammu fulan ammat fulan khalu fulan khalat fulan semuanya termasuk dalam istilah al-kunyah bahwa Abu Syuraih memiliki kunyah Abu Hakam فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم maka bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Inna Allah huwal hakam wa ilaihil hukmu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dialah al-hakam. Yang hakiki. Dan kepada Allah lah kembali hukum itu. Allah hakam di dunia dan di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala yang menghukumi di antara makhluk-makhluknya di dunia dengan wahyunya. Yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan pada para nabi dan rasul. Tidak satu perkara pun yang terjadi di muka bumi. Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan hukumnya. Demikian pula setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu huwal hakam. Dengan wahyunya Al-Quranul Kirim. Dan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang berhukum dengannya. Nah. Maka dari sini. Nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Hakam. Yang mengandung sifat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menghukumi di antara hamba-hambanya. Fid dunya fil akhirah. Fid dunya Allah menurunkan undang-undangnya. Di akhirah Allah subhanahu wa ta'ala menghisab para hambanya. Wa ilaihil hukmu dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala hukum itu. Inil hukmu illa lillah. Tidaklah ada hukum yang hak, yang benar kecuali milik Allah subhanahu wa ta'ala dalam permasalahan hukum. Allah Azza wa tidak perkenankan seseorang itu untuk berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Faman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun wa ulaika humul fasiqun wa ulaika humul Ketika mereka berhukum dengan selain hukum Allah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya. Afa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Setiap orang berhukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka hukumnya adalah hukum jahili. Nah. Nah ketika ada seseorang yang diberikan kunyah sebagai Abul Hakam. Ditambah lagi dia dikenal sebagai orang yang yang suka mencetuskan hukum. Dalam hal ini Abu Shuraih radhiyallahu taala anhu dahulu diangkat sebagai qadhi di zaman jahiliyah. Setiap ada permasalahan yang terjadi di antara mereka kembali kepada Abu Shuraih, kembali kepada Abu Shuraih. Ada qadhiyah terjadi di antara dua orang, kembali kepada Abu Shuraih. Abu Shuraih yang memberikan hukum di antara mereka. Karena seringnya mereka mendatangi Abu Shuraih untuk diangkat sebagai qadhi mereka, maka digelarilah Abu Shuraih sebagai Abul Hakam. Nah, dan ini menunjukkan adanya munazah. Padahal yang menetapkan hukum yang hak adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari sini juga menunjukkan bahwa nama seseorang tatkala dia diberi nama di sana mengandung sifat yang akan muncul dari seorang. Nah, apabila dia diberikan gelar sebagai Abul Hakam yang mengandung sifat bahwa dia akan menghukumi satu perkara. Apalagi apabila dinisbahkan pada dia sebagai Abu Abul Hakam. Bapaknya orang yang akan memberikan hukum, menetapkan hukum. Nah, seakan-akan ya me, apa menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam hal hukum padahal hukum hanyalah milik Allah tidak ada yang berhak untuk memberikan hukum kecuali hukum tersebut harus tunduk terhadap apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala Faqala lalu kemudian kata Abu Syuraih menjelaskan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sebab kenapa beliau digelari sebagai Abul Hakam? Kata beliau, "Inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atauni fahakamtu bainahum." Sesungguhnya kaumku apabila mereka berselisih dalam satu perkara, maka mereka selalu mendatangiku. Maka akulah yang akan menetapkan hukum di antara mereka. Faradhiya kilal fariqain. Sehingga ridalah kedua kelompok. Rela dengan apa yang telah menjadi keputusan Abu Shuraih. Maka dari sini ikhwan menunjukkan bahwa Abu Shuraih dahulu diberikan gelar Abul Hakam bukan hanya sekedar gelar semata, namun gelar yang mengandung sifat. Sifat dia sebagai Al-Hakam. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyenangi hal tersebut Sebab hukum itu hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hamba mereka harus tunduk terhadap hukum Allah. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantah gelar tersebut dengan pernyataannya innallaha huwal hakam. Allah Subhanahu wa taala namanya Al-Hakam dan mengandung sifat bahwa Allah yang memberikan hukum di dunia dan di akhirat. Hadis ini juga sebagai bantahan terhadap kaum Mu'tazilah wal Jahmiyah yang menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala dan menisbahkan sifat itu kepada Allah. Menyebutkan nama Allah, Allahu huwal hakam dan menisbahkan sifat yang terkandung pada al-hakam itu yaitu sifatul hukum. Wa ilaihil hukmu dan hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala hukum tersebut. Maka dari sini menunjukkan bahwa nama-nama Allah bukan hanya sekedar nama, tapi nama yang mengandung sifat. Faqala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Syuraih, "Ma ahsana Alangkah baiknya ini ketika engkau diangkat sebagai qadhi di kalangan kaummu. Famalaka minal walad? Apakah kamu memiliki anak? Qala Syuraih wa Muslim wa Abdullah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi eh, kata Abu Syuraih dia memiliki beberapa orang anak. Yang pertama Syuraih, kemudian Muslim dan Abdullah. Qala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Faman akbaruhum Siapa di antara mereka yang paling tua? Qultu Syuraih. Aku menjawab Syuraih. Qala fa anta Abu Syuraih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Engkau adalah Abu Syuraih, bukan lagi Abu Hakam." Abu Hakam telah diganti karena Al-Hakam adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka engkau adalah Abu Shuraih. Maka dari sini juga kita mendapatkan dalil dianjurkannya seseorang itu untuk berkunyah dengan kunyah dari anak mereka yang tertua. Karena di antara tiga orang anak yang dimiliki oleh Abu Shuraih, Shuraih yang tertua. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kunyah kepada beliau dengan Abu Shuraih. Rawahu Abu Dawud wa Ghairu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya. Disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Di dalam hadis ini kita mendapatkan faidah larangan seseorang untuk berkunyah dengan Abu Hakam. Nah, karena di dalamnya mengandung sifat menyaingi, menandingi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada asalnya Al-Hakam boleh seorang itu dari kalangan manusia dibeli nama dengan Hakam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha." Apabila terjadi percekcokan suami istri, maka utuslah hakam dari keluarganya dan hakam dari keluarga si wanita. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan al-hakam pada manusia, boleh. Tapi tatkala Abu Syuraih disebabkan karena seringnya dia ya untuk memberikan keputusan terhadap perselisihan yang terjadi di antara kaumnya yang dengan itu dia diberikan gelar dengan Abul Hakam ya yang Abul Hakam menunjukkan sikap yakni sifat ketinggian. Hakam di atas Al-Hakam. Dia sebagai abunya Hakam. Ya. Bapaknya Al-Hakam yang senantiasa memberikan hukum. Dialah yang tertinggi. Sehingga keadaannya seperti yang lainnya. Hakimul Hukam, Ahkamul Hakimin, Syahan Syah, Malikul Amlak. Seperti itu keadaannya. Maka dirubah oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Syekh Bakar Abu Zaid Hafizullah taala menyebutkan dalam kitabnya Mu'jam Al-Manahi Al-Lafziyah berkenaan tentang masalah pemberian nama. Dan dianjurkannya seorang itu untuk memberi nama pada anaknya dengan nama yang baik atau seseorang Ketika dia melihat namanya buruk, namanya kurang baik, maka hendaklah dia mengganti dengan nama yang baik. sebab seorang itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama tersebut pada hari kiamat. Di sini beliau secara panjang lebar menjelaskan tentang permasalahan nama-nama ini, yang baik dan yang makruh, yang dibenci seorang untuk bernama dengannya, dan sangat penting sekali untuk kita baca dari kitab ini. Di dalam kitab ini pada halaman 192 ya, dan seterusnya beliau membahas secara panjang lebar sampai ke halaman 203 atau 202. Nah. Kata beliau Faslun fi fiqhi hadzal bab. Fikih dalam bab ini. Lamma kanatil asma'u qawaliba lil ma'ani wa dallatan 'alaiha. Ketika nama-nama itu mengandung makna-makna. Ya. nama-nama seseorang ya. Itu adalah merupakan ungkapan dari makna-makna yang dimiliki oleh orang tersebut dan memberikan petunjuk kepadanya. Ikhtabatil hikmatu ayyakuna bainaha wa bainaha irtibatun wa tanasub. Maka secara hikmah menghendaki bahwa antara nama dan makna yang terkandung dalam nama tersebut ada kesesuaian. Saling eh, keterkaitan antara satu dengan yang lainnya wa alla yakuna al-ma'na ma'aha bi manzilati al ajnabi al-mahad alladhi la ta'alluq lahu biha. Dan hendaklah makna yang terkandung pada satu nama kedudukannya tidaklah terasingkan ya tidaklah jauh dari hubungan nama tersebut selalu ada hubungannya fa inna hikmatal hakim tak karena antara makna dengan nama tersebut yang selalu ada hubungannya hikmah dari Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk selalu ada kesesuaian ya. Dan jarang sekali atau bahkan hampir dikatakan tidak terjadi antara nama dengan makna tersebut berbeda. Karena hikmah dari Al-Hakim tidak menghendaki yang demikian. Nah, yang kalau kita memperhatikan nama seorang selalu menunjukkan atas pribadi orang tersebut. Nah, siapa nama dia? Namanya si fulan. Berarti menunjukkan apa yang terkandung dari nama itu, maka akan diketahui bagaimana keadaan orang tersebut dan apa nasib orang itu. Dan ini tidak termasuk dalam ya uh, masalah pekwan. Tafaul. Ya, asyum tidak termasuk dalam permasalahan at-tasyaum. Nah, wal waqi'u yashhadu bi khilafi dan kenyataannya menunjukkan bahwa tidak seperti apa yang disangka oleh sebagian orang antara nama dengan makna tidak apa terkadang tidak sesuai. Kenyataan menunjukkan selalu ada kesesuaian. Balil asma'i ta'thirun fil musammayat. Bahkan nama-nama itu memiliki pengaruh terhadap seseorang diberi nama dengannya. Atau benda-benda atau sesuatu yang diberi nama dengannya. Walil musammayati ta'athurun an asma'iha fil husni wal qubhi. Dan yang diberi nama selalu memberikan pengaruh dari nama-namanya. Apakah namanya itu baik ataukah jelek. Wal khifati wasiqali wal latafati wal kasafah. Ya. Apakah menunjukkan seorang itu ringan dari sisi ringan tangankah dia ataukah dia berat? Dari sisi kelembutan atau sikap keras yang ada pada dia dilihat dari namanya. Kama qila sebagaimana yang dikatakan oleh seorang wa qallama absarat aynaka dza laqabin illa wa ma'nahu in fakkarta fi laqabih dan sungguh sangat sedikit apabila kedua matamu memperhatikan orang yang memiliki gelar. Melainkan maknanya apabila kamu pikirkan terdapat pada gelarnya dia. Kenapa dia diberi nama fulan? Kenapa dia diberikan gelar fulan? Melainkan akan terkandung dari gelar itu menunjukkan siapa dia. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastahibbul ismal hazan Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai nama yang baik wa amara idza abradu ilaihi baridan yakuna hasanal ismi hasanal wajhi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan apabila mereka mengirim utusan ke satu tempat hendaklah orang yang diutus itu namanya baik ya dan wajahnya baik. Ya, tidak menunjukkan hal yang mendatangkan kejelekan. Wa kana ya'khudul ma'ani min asma'iha fil manami wal yaqadah. Dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil makna-makna dari nama-namanya, baik dalam mimpi maupun di alam sadar. Kama ra'a annahu wa ashabahu fi dari Uqbah bin Rafi'. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi ya, bahwasanya beliau dan para sahabatnya berada di rumahnya Uqbah bin Rafi'. Fa'utu birut bi rutabin min rutab ibni Tab. Lalu kemudian beliau bersama para sahabatnya diberikan rutab. Rutab yakni uh, buah dari pohon korma. Ya. Yang belum matang. Ya, biasanya warnanya masih kekuning-kuningan. Itu namanya rutab. Nah, kalau statusnya masih rutab, itu dianggap buah. Ya. Tapi kalau sudah menjadi tamar, itu sudah jadi makanan pokok. Paham ya? Eh, tapi kalau masih rutop ya seperti apel, seperti yang lainnya. Statusnya sebagai buah, mereka jadi sebagai buah. Nah, terkadang mereka memetik ketika masih menjadi rutop, terkadang mereka memetik tatkala telah menjadi matang, yaitu menjadi tamar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat diberikan rutab dari rutabnya Ibnu Tab. Ada seorang namanya Ibnu Tab ini dalam mimpi. Fa'awwalahu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentakwil itu bi anna lahumur rif'ata fid dunya bahwa beliau dan para sahabatnya akan ditinggikan di dunia ini. Wal aqibata fil akhirah dan akan baik akibatnya di akhirah. Wa anna ad-din alladhi qad ikhtarahu Allah lahum qad artada wa taba dan sesungguhnya agama yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk mereka telah menjadi basah dan telah menjadi baik, yakni akan menjadi baik akibatnya. Wa ta'awwala suhulata amrihim yaumal Hudaybiyah min maji'i Suhail bin Amr ilaihi. Ya. Tatkala para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Hudaybiyah. Ketika mereka berangkat, mereka didatangi oleh seorang Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada orang itu, Masmuk siapa namamu? Dia mengatakan Suhail bin Amr. Suhail dari Sahel, mudah, iya kan? Maka beliau pun mentakwil dengan kedatangan orang itu berarti akan mudah urusan kita, ya. Dalam perjalanan mereka menuju ke Al Hudaybiyah. Wanada jama'atan ila halbi syatin dan suatu ketika Rasulullah SAW menganjurkan pada beberapa orang untuk memerah susu kambing. Ya. Maka tak kala beliau hendak memerah susu kambing, beliau memerintahkan pada mereka yang ada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqama rajulun yahlibuha, maka berdirilah salah seorang ingin memerah susu tersebut. Faqala maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Masmuk siapa namamu?" Qala Murrah. Nama saya Murrah, si pahit. Faqala ijlis, duduk. Jangan kamu. Nanti susunya jadi pahit. Faqama akhar, maka yang lain lagi berdiri. Fakola masmuk. Kata Rasulullah SAW, siapa namamu? Qala adunnu har. Namaku peperangan. Har. Fakola ijlis, duduk. Ini bukan bahagianmu. Faqama akhar, yang lain lagi berdiri. Faqala masmuk. Ya, Kata dia, siapa namamu? Faqala Ya'ish. Namanya Ya'ish. Yang senantiasa hidup. Asya Ya'ish. Faqama ihlibha. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kamulah yang memerahnya. Dilihat dari nama. Nah, nah perhatikan nama-nama antum ya kawan. Wakana yakrahul amkinatal munkaratal al asma wa yakrahul ubur fiha adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenci tempat-tempat mungkar namanya ya yang namanya diingkari tidak sesuai jelek namanya itu bahkan Rasulullah membenci untuk menyeberangi tempat itu dan lewat di tempat tersebut karena namanya itu jelek nah kama marra fi ba'di ghazawatihi baina jabalai sebagaimana suatu ketika beliau melewati dalam sebagian peperangan beliau, maka beliau melewati di antara dua gunung, lembah. Fasa'ala anismaihima. Maka Rasulullah SAW bertanya tentang kedua nama gunung itu. Namanya apa? Faqalu fadih wa mukhzin. Namanya fadih. Ya, jelek, merusak. Mukhzin, menghinakan. Wah, nama ngeri. Ya kan? Fa'adala anhuma. Maka beliau pun berpaling ya, menghindari jalan itu walam yajuz bainahuma dan beliau tidak ingin melewati jalan karena namanya jelek. Nah, Kebontang itu ada nama gunung, Gunung Menangis. Nah, tapi sayang sekali satu-satunya jalan, ya. Nah, dan wakai terjadi sekian banyak mobil yang terpelanting di gunung itu ya kan. Nah, mobil sudah naik, mundur lagi. Ya, akhirnya mencelakakan yang lain. Namanya menangis. Nah, ya. Ada daerah di Jawa namanya Malang. Nah, dan kejadian. Hmm. Sekian orang bernasib malang. Walamma kana al asma wal musammayat min al-irtibat wat tanasub wal qarabah. Maka tatkala di antara nama-nama tersebut dan yang diberi nama itu ada kesesuaian, ada keterkaitan dan saling berdekatan. Ma baina qawalibil asya'i wa haqa'iqiha. Antara kandungan-kandungan sesuatu dan hakikatnya. Wa ma bainal arwahi wal ajsam dan kedekatannya itu seperti ruh dan jasadnya. Naam. ibaral akli min kullin huma ilal akhar ya apabila diungkapkan secara akal dari salah satu keduanya kepada yang lain kama kana Iyas ibn Muawiyah wa ghairuhu yara syakhsa seperti Iyas bin Muawiyah dan yang lainnya tatkala dia melihat seseorang fayaqul Iyas bin Muawiyah ya dan yang lainnya apabila dia melihat seseorang, dia bisa menebak siapa namanya. Nah, ketika melihat orang, dilihat dari model orang itu bisa diketahui namanya si fulan. Nah, fayaqul lalu kemudian beliau ketika melihat orang yang bagi ayyukuna ismuhu kaita wa kaita. Semestinya nama orang ini demikian dan demikian. Fala yakadu yukhdu. Hampir tidak pernah salah. Subhanallah. Ya, Wa hadal ubur minal ismi ila musamma. Dalam hal penyeberangan ini secara akal. Sebaliknya, ya, dari nama menunjukkan makna. Kalau tadi dari makna menunjukkan nama. Nah, sekarang dari nama menunjukkan maknanya. Nah, kama sa'ala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu rajulan. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada seorang anismi tentang namanya. fakola Jamrah. Ditanya namanya siapa? Kata dia Jamrah. Bara, ya. Jamrah. Bara api. Fakola wasmu abik siapa nama bapakmu? Qala Shihab. Ya. Batu api, meteor. Qala mimman? Dari mana kamu berasal? Qala minal hurqa, dari al-hurqa. Kebakaran, ya kan? Bakar. Khuruqar terbakar. Kalau faman ziluk, rumahmu di mana? Kalau biharratin nar. Di panasnya api, daerah harratun nar. Nah, kalau faaina maskanuk, di mana tempat tinggalmu? bisa di ladha, yang memiliki ah, nyala api, ladha. Wah, ngeri semua ini. RT-nya RT Zatul Ladha, Kecamatan al Huroka, Kabupaten Harratun Nar. Nah, maka kata Umar bin Khattab, "Izhab faqad ihtaraqa maskanuk." Pulang kamu. Sudah terbakar rumahmu. Dan fadhahaba al amra kadzalik. Beliau mendapati seperti itu, seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Fa'abar Umar min al-alfaz, na'am. Min al-alfaz ila arwahiha wa ma'aniha. Maka Umar pun mentakbir lafaz-lafaz tersebut kepada ruhnya dan makna-maknanya. Kama abbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam min ismi Suhail ila suhulati amrihim yaum al-Hudaybiyah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mentakbir dari namanya Suhail bin Amr yang datang pada mereka berarti menunjukkan mudahnya urusan mereka pada al-Hudaybiyah tersebut. Fakan al Amr kadzalik dan kejadiannya seperti itu. Waqad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ummatahu bi tahsin asma'ihim. Dan sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan umatnya untuk memperbaiki nama-nama mereka. Wa akhbara annahum yud'auna yawmal qiyamati biha. Dan beliau mengabarkan bahwa mereka akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama mereka. Ya. Wa fi hadha wallahu alam tanbihun dan dalam hal ini wallahu alam adalah peringatan ala tahsinil af'alil munasibati li tahsinil asma' untuk memperbaiki perbuatan-perbuatan kita yang sesuai dengan perbaikan nama. Litakuna da'watu ala ru'usil ashhad bil ismil hasan wal wasfil munasibilahu. Nah, di sini beliau uh, ingin mengambil pemahaman dari hadis tersebut bahwa seseorang kalau perbuatannya baik akan dipanggil dengan nama yang baik pula nanti pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, di sini tanbih. Hendaklah seorang memperbaiki perbuatannya. Ya. Yang sesuai dengan kebaikan suatu nama. Agar kemudian tatkala dia dipanggil nanti. Di hadapan makhluk. Dengan nama yang baik. Karena perbuatannya baik. Dan sifat yang sesuai yang ada pada dia. Wa ta'ammal. Perhatikanlah. Kaifa nabi sallallahu alaihi wasallam min wasfihi ismani mutabiqani li bagaimana bisa diambil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sifat beliau nama yang sesuai dengan maknanya. Wahuma Ahmad dan Muhammad. Nama beliau Ahmad dan nama beliau Muhammad. Fahuwa likatrati ma fihi minas sifatil mahmudah Muhammad. Maka beliau, karena banyaknya sifat-sifat yang terpuji pada beliau, maka beliau pun diberi nama Muhammad. Wali syarafiha wa fadliha ala sifati ghairihi. Dan karena kemuliaannya dan keutamaan yang dia miliki di atas sifat-sifat yang lainnya, maka beliau diberi nama Ahmad. ismu bil musamma irtibatar ruhi bil jasad. Maka terjadilah keterkaitan antara nama dan yang diberi nama seperti keterkaitannya antara ruh dengan jasad. Wa kadzalika takniyatuhu sallallahu alaihi wasallam li Abil Hakam ibni Hisham bi Abi Jahl Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kunya kepada seorang yang bernama Abu Hakam bin Hisham, maka Rasulullah beri nama dia Abu Jahal. Kunyatan mutabiqatan liwasfi wa makna. Kunyah ini sesuai dengan sifatnya dan maknanya. Ya, berarti ini menunjukkan bahwa nama atau kunyah Abu Jahl itu Abu Hakam. Lalu diberi gelar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Jahl Wa huwa ahaqqul khalqi bihadzal kunyah. Dan dia adalah makhluk yang paling berhak mendapatkan kunyah ini. Wa kadzalika takniyatun Allah azza wa jal li Abdul Uzza bi Abi Lahab. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memberikan kunyah kepada Abdul Uzza diberi kunyah Abu Lahab. Lama kana masiruhu ila nari dzati Lahab. Tatkala tempat kembalinya ke neraka yang memiliki luapan api kanat hadhil kunyatu alyaqa bihi wa aufak wa huwa biha ahaqqu wa akhlaq maka kunyah ini lebih layak untuk dia sandang dan lebih sesuai dan dia lebih berhak untuk mendapatkannya walamma qadima nabi sallallahu alaihi wasallam al-madinah ketika nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah wasmuha Yathrib ketika awal tiba Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan nama Madinah itu Yathrib Ya Yasrib celaan. Iya kan? Tasrib. Maknanya celaan. Berarti nama yang jelek. La tu'raf bi ghairi hadzal ism. Tidak dikenal nama Madinah pada waktu itu kecuali dengan nama ini. Ghayyarahu bi Taibah. Maka kemudian dirubah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam nama Yathrib dengan nama Taibah. Ya, Taib. Naam. Lamma zala anha ma fi lafzi yatrib min at-tasrib. Nah, tatkala yang terkandung di dalam nama Yasrib tersebut dari kata at-tasrib, celaan. Bima fi makna taibah minat tayyib. Lalu kemudian dirubah menjadi makna taibah yang asal katanya dari thayyib Baik. Istahaqqat hadzal ism maka berhaklah dia mendapatkan nama ini wazdadat bihi thayyiban thayyiban akhar lalu kemudian menjadi baiklah negeri tersebut fa'athara tibuha fi istihqaqil ism wa zadaha tiban ila tibiha. Lalu kemudian kebaikannya itu memberikan pengaruh ya pada nama ini, maka semakin bertambah baiklah negara tersebut. Walamma kana ismul hasan yaqtadi musammahu wa yastad'ihi min qurbin. Maka tatkala nama yang baik itu menunjukkan terhadap seorang yang diberi nama ya dan sangat berhubungan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ba'di qabailil Arab wa huwa yad'uuhum ila Allah wa tauhidih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sebagian kabilah-kabilah Arab dan beliau mengajak mereka untuk kembali kepada Allah dan mentauhidkannya. Maka beliau mengatakan pada mereka, "Ya Bani Abdullah, Inna Allah qad hassana asmakum wasma abikum wahai anak keturunannya Abdullah sesungguhnya Allah telah menjadikan baik nama kalian dan nama orang tua kalian atau nama nenek moyang kalian fanzur perhatikan kaifa da'ahum ila ubudiyatillah bi husni ismi abihim ya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah dengan baiknya nama orang tua mereka wa bima fihi minal makna al-muqtadi lid-da'wah dan di dalamnya terkandung makna yang menunjukkan mereka akan menerima dakwah. Ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memperhatikan nama itu. Karena nama mereka yang baik menyandarkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga diharapkan dari mereka agar mereka mau menerima dakwahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wa ta'ammal as sittah al-mutabarizina yauma badr. Perhatikan pula nama enam orang yang mereka saling tanding pada perang Badar. Jadi sebelum terjadinya peperangan secara menyeluruh, di sana kan ada tiga orang dari kalangan kaum muslimin dan tiga orang dari musyrikin yang melakukan mubarazah untuk bertanding satu lawan satu. Naam. Kaifa qadal qadar mutabaqata asma'ihim li ahwalihim yawma idzin. Bagaimana mungkin? Ya, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala keadaan mereka pada waktu itu sesuai dengan nama-nama mereka dan keadaan-keadaan mereka. Fakanal kuffar orang-orang kafir yang maju dari tiga orang pada waktu itu bernama Syaibah, Utbah, wal Walid. Nama mereka Syaibah, Utbah dan Walid salah satu asma minad da'af. Ketiga nama ini menunjukkan kelemahan. Syaibah. Orang tua, syaibah. Iya kan? Walid, anak kecil. Walad. Nam, uzbah menunjukkan kelemahan. Uzbah, ad lemah. Mereka semuanya menunjukkan kelemahan. Orang tua lemah, anak-anak lemah, iya kan? Demikian pula Uzbah. Orang-orang yang loyo semuanya. Fal wali lahu bidayatul dha'af. Al wali adalah permulaan apa permulaan kelemahan. Anak kecil yang lemah. Wa syaibah lahu nihayatul dha'af. Sedangkan syaibah akhir dari kelemahan. Seorang kalau sudah semakin tua semakin lemah. Kama qala Allah Ta'ala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu alladhi. khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah Tumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Allah yang menciptakan kalian dari kelemahan. Ya kan? Di saat kalian masih kecil. Kemudian Allah menjadikan dari lemah itu kekuatan. Di saat kalian telah remaja. Kemudian Allah menjadikan dari setelah kekuatan kelemahan. Wasyaibah. Ya. Kalau orang-orang tua sekarang ini. ya Orang tua di sana di Arab dipanggil Syaibah. Nah, orang sudah tua. Wa utbah al atb, celaan, lemah. Fadallat asma'uhum ala atbin yahullu bihim. Maka nama-nama mereka menunjukkan celaan yang akan menimpa mereka. Wa dha'fin yanaluhum dan kelemahan yang akan mereka dapatkan. Wa kana aqranuhum minal muslimin. Persaingan mereka dari kalangan kaum muslimin yang bertanding dengan mereka kaum muslimin namanya Ali Ubaidah wal Harith. Ali Ubaidah wal Harith. Ali bin Abi Talib. Radiyallahu ta'ala anhum. satu asma' tunasibu awsafahum. Tiga nama yang sesuai dengan sifat-sifat mereka. Ali min al ulu. Dari al-ulu. Ketinggian. Ya kan? Mereka lemah. Al-ubudiyah. Ya kan? Ubaidah dari ubudiyah. Nah. Al-harith orang yang semangat ya wasayu alladhi wal harf al al-har membajak ya kan menunjukkan semangat terus makanya manusia nama mereka yang paling cocok dengan keadaan mereka adalah harif dan hammam al harif li'annahu yahruf terus bekerja nah ya al harif yang bekerja terus berupaya fa'alu alaihim bi ubudiyatihim wa sa'yihim fi hartil akhirah. Maka mereka pun alau alaihim, mereka mengalahkannya dari Ali bi ubudiyatihim dengan ibadahnya mereka bertiga wa sa'yihim fi hartil akhirah dan semangat mereka bekerja untuk mendapatkan akhirah. Subhanallah. Tiga nama yang menunjukkan hakikat mereka pada waktu itu. Nah. Walamma kana ismu muqtadiyan li musamma, maka tatkala nama seseorang itu menunjukkan terhadap seorang diberi nama wa muasiran fi dan memberikan pengaruh kana ahabbul asma ilallah maqtada ahabbal awsafi ilaih maka adalah nama yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah yang menunjukkan sifat yang paling Allah cintai ke Abdullah wa Abdurrahman. Seperti Abdullah dan Abdurrahman. Wa kana idafatul ubudiyati ila ismillah wa ismir rahman ahabba ilaihi min idafatiha ila ghairihima. Dan adalah penyandaran peribadahan kepada nama Allah dan nama Ar-Rahman lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada penyandarannya kepada selain Allah dan selain Ar-Rahman. Kal Qahir seperti Qahir, Al Qadir. Fa Abdul Rahman ahabbu ilaihi min Abdul Qadir. Maka Abdul Rahman lebih dicintai Allah daripada Abdul Qadir. Wa Abdullah ahabbu ilaihi min Abdi Rabbih. Abdullah lebih dicintai Allah daripada Abdul Rabbih. Wa hadha li'anna ta'alluq alladhi bainal abdi wa bainallah innama huwa al-ubudiyatul mahdhah Yang demikian ini karena hubungan antara Allah dengan hambanya adalah merupakan peribadahan semata. Wa ta'alluqul ladzi bainallah wa bainal abdi birrahmatil Dan hubungan antara Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya adalah semata-mata sikap kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hambanya. Fabi rahmatihi kana wujuduhu wa kamal wujudihi wal ghayatul lati aujada li ajliha ayyata'allaha lahu wahdahu mahabbatan wa khaufan wa raja'an wa ijlalan wa ta'ziman fayakunu abdan lillahi wa qad abadahu. Maka dengan rahmat Allah dia ada. Ya, dan wujudnya disempurnakan oleh Allah. Dan tujuannya yang Allah Subhanahu wa taala mewujudkan dia karenanya yaitu agar seorang hamba itu hanya beribadah kepada Allah dengan cintanya dan rasa takutnya, berharapnya, pengagungannya, memuliakan hanya kepada Allah, fayakunu abdan lillah sehingga dia menjadi hamba Allah dan sungguh hamba itu telah menyembahnya. Lima fismillahi min makna ilahiyah. Karena di dalam nama Allah Subhanahu wa taala mengandung makna ilahiyah, al-uluhiyah, at-tauhid allati yastahilu an takuna li yang mustahil dari nama al-ilahiyah tersebut seorang itu akan menyembah pada selain Allah walamma ghalabat rahmatuhu ghadabahu wa kanat rahmatu ahabba ilaihi min al-ghadab kana Abdurrahman ahabba ilaihi min Abdul Qahir maka tatkala Allah subhanahu wa ta'ala rahmatnya mengalahkan kemarahannya. Maka rahmat Allah lebih cintai daripada kemarahannya. Sehingga Abdurrahman yang berasal dari rahmat lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari Abdul Qahir. Karena berasal dari al Qahir Al-Ghadab, ya, As-Sukhut, dan seterusnya. Wallahu a'lamu bisawab. Ya. Sini masih beliau menjelaskan tentang hal-hal yang berkenan tentang masalah nama kunyah. Insyaallah taala akan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Ila huna subhanakallah wa bihamdika. Tafaddalu hafizakumullah.